Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Syarah mandumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuki halaman 233 pantun yang ke-53. Kata beliau, "Wa yahrumul fi ma fasada illa hajjin wa i'timarin abada." Berkaitan masalah kalau seseorang telah melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatan tersebut dianggap batal atau dianggap rusak, jangan dilanjutkan. Tapi ditahan saat itu juga. Kalau antum lanjutkan, ya nggak dapat pahala. Contohnya antum sholat, tahu kalau antum kentut, antum lanjutkan sholatnya, sah nggak sholatnya? Enggak sah, tapi batalkan langsung wudu ikut salat lagi. Mahu maksudnya nih? Pantun yang sekarang kita baca ini intinya kalau seseorang itu beribadah kemudian tiba-tiba apa? Dia melakukan perkara yang bisa membatalkan ibadah itu. Jangan dilanjutkan ibadahnya. Berhenti saat itu, mulai lagi, mulai yang baru. Mafhum? Contohnya orang salat. Nah, barakallahu fiikum, orang salat Ketika baru rakaat pertama kentut dia. Kentutnya ya walaupun enggak bunyi tapi kentut. Yakin dia kentut. Nah, dia malah lanjutkan salatnya sampai empat rakaat. Setelah enggak salatnya? Batal. Jangan dilanjutkan. Berhenti salat, wudhu dulu, langsung menyambung lagi. Cara gitu. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat barakallahu fikum qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih Kata beliau iqa'ul uqud al-fasidah aw syurut al-fasidah haramun la yajuz. Terjatuh dalam transaksi-transaksi rusak dan syarat-syarat yang rusak haram, enggak diperbolehkan. Iqa' itu terjatuh tapi terus-menerus itu loh. Maksudnya jatuh terjatuh enggak mentas. Lanjutkan itu namanya iqa' namanya. Li'an al-fasada jatuh tahrim wa samaratuh. Wa samaratuh artinya apa? Dikarenakan kerusakan itu hasil daripada perkara yang diharamkan dan juga buahnya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum hasil daripada apa? Perkara yang diharamkan dan juga nah buahnya. Ah, na'am barakallahu fikum. Fala fasada illa bitahrim, maka tidak ada sesuatu yang kerusakan atau tidak ada kerusakan kecuali dengan apa? Tahrim, haraman. Jadi kalau itu diharamkan, kalau dilakukan rusak. Contohnya musolat, kan solat dah kentut, haram enggak lanjutkan? Haram enggak? Dilanjutkan haram enggak? Haram. Dia harus batalkan solatnya, wudhu dulu baru nyambung solatnya gitu caranya. Kalau antum lanjutkan nekat, ya enggak sah solatnya. Sudah tahu kentut kok malah solat terus. Kita lihat, wa nakul akul kullu fasidin muharram. Oleh karena ini kami katakan setiap fasid setiap sesuatu yang rusak itu muharram diharamkan. Walaysa kullu muharramin fasidan dan tidak tidak setiap yang diharamkan itu rusak. Paham? Tidak setiap yang diharamkan itu rusak. Tapi setiap sesuatu yang merusak eh, haram. Wa ma'na fasid ay la tatarattab alaihi ahkam. Makna fasid itu rusak, itu maksudnya bagaimana? Tidak menimbulkan di balik itu hukum. Tidak ada hukum di atasnya, tidak terbangun hukum di atasnya rusak. Contohnya antum salat Isya berapa rakaat seharusnya Ihsan? Empat rakaat. Rakaat pertama kentut. Nah, kentut merusak salat enggak? Merusak salat. Nah, karena rusak itu enggak dibangun di atas hukum. Paham ya? Nah, dari salatnya enggak dianggap itu loh. Mahum sholat nih, walaupun dia lang lanjut terus dari awal sampai akhir dilanjutkan. Batalnya pada rakaat pertama. Dia enggak wudhu dulu, langsung lanjut empat rakaat. Salatnya bagaimana? Terima enggak Yusuf? Tidak terima. Karena apa? Fasid rusak itu loh. Tidak apa? Terbangun di atasnya hukum. Naam. Kemudian sama selain bagi contoh dihar muharram. Dihar itu haram. Ingat-ingat dihar, apa dihar itu? Ucapan siapa itu? Suami kepada istrinya. Ucapan suami kepada istrinya anti alayya ka ummi. Itu dihar. Anti alayya ka ummi. Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku namanya dihar. Haram enggak itu? Haram enggak Isa? Haram. Kita lihat. Wa dalilu qaul ta'ala dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli basura." Sungguh mereka mengucapkan ucapan yang mungkar dan juga apa? mengandung unsur kedoliman. Paham ya? Nabar Allah seperti itu. Nah, ucapan yang mungkar, ucapan yang zalim. Nah, lakinnahu laysa fasilan tapi tidak apa? tidak dikatakan rusak di sini. Kenapa tidak dikatakan rusak? Karena biharnya tetap apa? Walaupun diharamkan, tetap berlaku nggak hukumnya? Berlaku. Paham belum? Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, eh, "Ya zaujati anti alayya ka dhahri ummi." Ucapan ini haram nggak? Haram nggak? Haram. Tapi rusak nggak? Di balik ucapan itu maksud dianggap apa hukumnya? Tetap dianggap. Jadi setiap yang tidak setiap yang haramkan rusak. Tapi setiap yang rusak, setiap yang merusak haram. Contohnya apa tadi? Antum sholat ternyata kentut. Kentut merusak enggak? Merusak sholat enggak? Merusak sholat. Nah kalau antum lanjutkan sholatnya haram. Paham? Tapi tidak setiap yang diharamkan itu merusak. Sekarang dihar, haram enggak dihar? Haram. Tapi kalau begitu antum ucapkan dihar anti alayya kata ummi, eh? enggak fasid. Kenapa enggak fasid? Berlaku hukumnya gitu loh. Fasid itu masih enggak ada hukum di atasnya. Tapi kalau ada ucapan dari suami ke istrinya anti alayya kata ummi, ada nggak hukum di balik itu? Ada, hukum jihad. Berarti apa? Tidak setiap yang haramkan itu fasid. Nah, kita lihat lagi, kita jelas. Lakinnahu laysa fasidan, tapi ini tidak dikatakan fasid. Kenapa? Di Li'annahu yatarattab 'alaihi ahkamu karena di balik ucapan tersebut eh, menimbulkan apa? Eh, menimbulkan hukum-hukum, ada hukum-hukum di balik ucapan tersebut. Fala yahillu lahu an yamassa Nah barakallahu fikum manyamassaha hatta yukafir. Maka enggak boleh dia menyentuh perempuan tersebut, menyentuh istrinya sampai dia mengkafirkan. Mengkafirkan apa maksudnya? Bayar kafarah. Paham ya? Nah, maksudnya mengkafirkan diharnya tadi itu loh. Paham ya? Meninggalkan diharnya dengan membayar kafarah, kafaratud dihar. Paham ya? Nah barakallahu fikum seperti itu. Mohon salah ya. Awan barakallahu fikum. Sekarang yang kedua, berikutnya azina zina muharram. Zina haram enggak? Haram. Tapi kalau orang berzina, ada enggak hukum di balik perzinahan itu? Ada. Kalau sudah menikah dirajam. Kalau masih gadis, masih perjaka diapain? Dicambuk selama berapa kali? 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Paham ya? Bukan rusak, tapi tetap ada hukum di balik itu karena nam barakallahu fikum eh, perkara yang diharamkan tidak harus apa? Tidak harus Nah barakallahu fikum menghilangkan hukum. Tetap hukumnya berlaku selama dia melakukan perkara yang haram. Minha iqamatul haq. Di antaranya juga adalah apa? Menegakkan hukuman. Wa kadzalika ala qaulil katsir minal ulama dan seperti itu pula lah berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama annazaniyah nazaniyah ta'tad salatul quru. Bahwasanya perempuan berzina itu juga ada masa iddahnya tiga kali suci. Ya tiga kali haid. Tiga kali apa? Tiga kali na barakallahu fikum haid. Naam. Kama ta'tad al-mutallaqah sebagaimana perempuan diceraikan juga ada iddah. Was sahih, pendapatnya sahih untuk pezina bagaimana? Enggak ada iddah. Az-zaniyah la iddata 'alaiha, ya kan? Yang sahih perempuan yang berzina itu enggak ada iddah nanti. Ayo. Yang ada istibra' namanya, istibra'. Kita lihat Idza kanat dzatuz zauj, kalau perempuan yang berzina itu sudah bersuami, itu nanti kalau dia tobat misalkan, ya, suami mau balik misalkan, itu enggak ada apa? Enggak ada masa iddah. Kalau punya suami. Paham ya? Anna idza kanat khairu mutazawwijah, tapi kalau perempuan tersebut belum menikah, enggak punya enggak punya suami, belum punya suami, fa iddatuha istibra. Ini penting istibra. Istilah istibra dihafal ini ya. Maka iddahnya istibra, apa maknanya? Bi makna antahid haidatan wahidah, sekali haid saja. Fungsinya apa sih kok untuk istibra? Untuk memastikan dia hamil atau enggak itu loh. Apa belum? Karena kalau perempuan hamil itu enggak haid. Paham ya? Nah, enggak ada ya perempuan hamil haid itu enggak ada. Kalau udah haid itu enggak hamil. <laughs> Eh, apa? Kalau hamil itu enggak haid. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi yang penting ini ya. Jadi cukup, cukup istibra. Cukup apa? Istibra. Kalau posisinya dia belum punya suami. Kalau punya suami, nah enggak ada iddah, langsungan. Ya, nah, kita lihat. Wa inna ma dan hanya saja kami katakan innahu laisa ala dzatiz zawj, bahwasanya itu berlaku bagi perempuan yang tidak punya suami, ya, tidak ada iddah alla tashtabi al-ansab, agar tidak tertukar, tercampur nasabnya. paham belum? Na'am. Fali zaujiha an yujami'aha. Boleh suaminya langsung berhubungan badan dengan istri yang berzina tadi itu fil hal pada saat itu pula. Wa idza atat bi ternyata kalau takdir kalau punya anak fa huwa Anaknya untuk apa? Suaminya. Wa lil firash itu karena yang punya kasurnya, yang punya rumahnya maksudnya suaminya maksudnya. Walil akhir aizani pun laki-laki yang mengzinai perempuan tadi itu al hajar dapatnya batu. Apa dapat batu maksudnya? Dapat batu maksudnya apa? Dirajam. Namanya dirajam. Nah, bisa dirajam, bisa nah barakallahu fikum intinya dia enggak dapat apa-apa. Paham ya? Seperti itu. Berikutnya at-talaq fil haid haram. Perceraian ketika perempuan atau wanita atau istri dalam keadaan masih dalam keadaan haid itu haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ayo. Nah, barakallahu fikum. Jadi perceraian dalam keadaan apa? Istri itu haid haram. Bahkan kemarin dikenal dengan apa? Tolak apa? Bid'i. tolak bid'i. Wa 'ala ra'sil jumhur ulama adapun pendapat jumhur ulama laisa bifasid, tidak merusak, tetap ada hukumnya bal huwa nafidun wa yasih bahkan tetap, tetap apa tetap berlangsung talak tersebut dianggap sah paham ya walaupun dalam keadaan haid tapi wallah alam lebih baik kita mengikuti yang tolak sunnah kalau seandainya tolak itu tolak yang sunni yaitu menceraikan dalam keadaan apa suci belum berhubungan badan ceraikan tapi kalau dalam keadaan haid tidak diperbolehkan karena nanti belum tahu kalau suci, suci dan haid dia hamil atau tidak paham ya tapi kalau dalam keadaan suci kan tahu dalam keadaan suci belum berhubungan badan kan tahu dia hamil atau tidak karena tadi hukumnya berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah perempuan cerai itu hamil tidak. Kalau hamil kan lain lagi hukumnya. Kalau haidnya kan haid, kalau hamilnya kan sampai melahirkan itu nah. Kalau fi ma fasada ma ismu usul am fa kullu syai'in fasid fa wahram. haram. Maksudnya adalah apa? Maka segala sesuatu yang itu fasid itu merusak atau rusak maka haram. Fala al-mudhi fi, maka enggak dihalalkan al-mudhi apa mudhi itu berlarut-larut tidak dihalal, tidak dihalalkan berlarut-larut di dalam apa? kerusakan tersebut sawa untar alil fasad baik muncul badannya kerusakan tersebut nafas dan final asal atau sejak awalnya sudah rusak contohnya sejak awal rusak contohnya apa antum sholat tanpa wudu rusak enggak awal rusak nggak? rusak antum berlarut-larut sampai selesai ya enggak sah sholatnya paham ya itu berarti menunjukkan sejak awal sejak awal sudah rusak tapi ada yang rusaknya muncul di pertengahan dapat dua rakaat kentut antum karena malu, di belakang banyak orang, masyayikh di belakang, paham ya? Nah, antum mau belakang malu, lanjutkan aja salatnya. Enggak sah. Paham ya? Harus ke belakang, enggak usah malu-malu karena udah batal di mana. Paham maksudnya nih? Nah, seperti itu ya, pahami ya? Nah, al mudhir berlarut-larut. Berlarut-larut malah terus dia lanjutkan salatnya dalam keadaan dia batal ya, enggak sah. Li'an al mudhi fil fasid dikarenakan berlarut-larut pada perkara yang rusak mudhadatan lillahi azza wa jalla berarti bentuk apa? menentang eh? terhadap Allah Subhanahu wa taala, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, melawan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah taala inna ma harrama hadha syai' wa afsadahu li'alla yattaqibuhu an-nas. Dikarenakan Allah taala mengharamkan hal ini dan menganggap itu rusak agar manusia itu tidak melakukannya. Coba kalau sekarang kentut dalam salat enggak dianggap rusak salatnya. Orang santai aja. Kenapa kok kentut di dalam sholat kemudian dianggap merusak sholatnya karena orang biar apa? Orang biar berhati-hati dan tidak kentut itu ya. Faham maksudnya? Nah, Allah fikir seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah kita lihat lagi. Naam wal mudi fihi irtikabun lah. Sedangkan berlarut-larut di dalam kerusakan tersebut berarti apa? Dia telah melakukan perbuatan yang dilarang. Walahu amsilah memiliki contoh. Eh, pembahasan ini memiliki contoh. Fitoharoh dalam masalah taharah bersuci perhatikan. Rajulun yatawadda. Wa fi asna'il wudu, ada orang wudu di pertengahan wudu tabayyana adalah annal ma' najis. Baru nampak muncul. Wah, ternyata air wudu yang tak pakai tadi itu ternyata air kencing gitu loh. Sadarnya itu setelah pertengahan wudu itu loh. Al mulanya santai aja wudu. Ternyata air kencing. Najis ya Yusuf? Najis. Taunya itu di pertengahan wudu. Fala Nah barakallahu fala yajuzu lahu al mudhifi maka enggak diperbolehkan berlarut-larut dia wudu pakai air kencing tadi. Paham ya? Karena tahu gitu loh. Antum lanjutkan yang enggak sah wudunya. Li'anna taharah bil ma' najis fasidatun bittifaq. dikarang bersuci dengan air najis rusak secara kesepakatan para ulama. Mafhum insyaallah ini? Husain, mafhum? Ayo na'am. Wal mudhifil fil fasid mudadatun mudadatan lillahi wa rasulih. sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apa? berlarut-larut di dalam kerusakan. Naam itu adalah bentuk apa? Bentuk naam penentangan, perlawanan, permusuhan terhadap Allah dan Rasulnya. Faham maksudnya itu ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi jangan berlarut-larut. Langsung tinggalkan nyari air yang suci wuduk lagi. Paham ya? Wah, gak ada air wuduk lagi, Gak ada air yang lain. Ada, cari dulu. Paham ya? Bukan berlarut-larut dalam air najis tadi itu. Fisolah, kan sekarang dalam masalah solat perhatikan. Rajulun yusalli. Ada orang solat. Fa'ahdatsa fi asna'i shalah, kemudian batal di pertengahan salat. Nah, barakallahu fiikum, ada orang salat kemudian apa? Batal di pertengahan salatnya. Fala yajuzu lahu al-mudhifiha, maka enggak diperbolehkan berlarut-larut di atas apa? Di atas perbuatan dia batalan itu. Li'annaha fasadat karena rusak salatnya dan rusak salatnya. Wal wajib an yang sarifa fa in istamarra kana asiman. Yang wajib dia langsung berpaling Paham ya? Ninggalkan sholatnya, wuduk dulu baru masuk ke sholat lagi. Kenapa? Kalau terus-menerus berlarut-larut karena asiman dia berdosa. Paham belum? Ya anak sebutan tadi itu. Eh, orang sholat karena malu di belakang banyak orang, dia kentut dia enggak mau belakang ke belakang mau dia. Lanjutkan sholatnya selesai. Ya nggak salah sholatnya. Sholatnya nggak salah ya. Nah, barakallahu fit. Berikutnya, rajulun qama yusalli, thumma dzakara fi asna'is shalah annahu lam yatawadda. Ada orang dia berdiri sholat. Kemudian dia ingat di pertengahan sholat ternyata dia belum wudhu. Di pertengahan sholat dia ingat belum wudhu. Fasolatuhu fasidah sholatnya batal rusak. Balam akid aslan bahkan gak dianggap sama sekali. Paham ya? Bal lam akot aslan bahkan sholat tersebut tidak dianggap sama sekali. Fala yajuzu lahu an yatimmaha, enggak diperbolehkan bagi dia apa? Nama apa? Untuk apa? Untuk an yutimmaha untuk menyempurnakannya wal wajib alaihi an yang saifa yang wajib bagi dia untuk berpaling hatta walau kana imaman walaupun imam imam bayangkan imam salat lah kok di pertengahan salat ingat ya wah tadi ternyata belum wudu ya jangan gengsi langsung nih ya bismillah belakang itu nanti yang di belakangnya maju ke depan mahum ya ada enggak kira-kira orang kayak gini model ini ada enggak model gengsi ini ada enggak modelnya banyak itu loh malu ke belakang malu karena banyak di belakang banyak orang gitu loh jadi lanjut sama dia. Yang enggak sah salatnya, lakum wa alaihim nanti kalau gitu. Pahalanya untuk kalian, dosa untuk mereka imam yang sudah tahu batal malah lanjutkan salatnya. Kalian dapat pahala karena kita ngikutin imaman itu. Tapi kan enggak tahu kalau imam itu ternyata apa? Enggak wudu. Kan itu nah. Dosanya bukan kita. Kata beliau di sini barakallahu fikum wal wajib alaihi an yang yansarifa hatta walau kana imaman fa idza qala astahi astahi an akhruj imaman nas ini ya kan <laughs> kalau dia mengatakan aku malu ya Aku malu keluar di depan lewat depan manusia. Lewat depan orang malu, banyak orang situ. Fayaqulun innani tu, eh, Inna na'am. Mereka akan mengatakan apa nanti? Mereka akan mengatakan wah batal aku. Jadi dia itu malu, mau keluar lewat depan manusia itu malu. Karena malu apa? Malu kalau mereka mengatakan innani ahdatsu. Eh, mengatakan aku sudah batal. Jadi dia malu kalau dibilang kayak gitu loh. Fa naqulu lahu kita katakan kepada dia lakahilah Eh, kamu masih bisa membuat hilah di situ. Maksudnya hilah itu bagaimana? Biar enggak nampak. Dha' yadaka 'ala anfik litawahhum annaka ar'aft. Ini. <laughs> Ini soal siasat ini ya. Nah, barakallahu. Artinya apa? Letakkan tanganmu di hidungmu. Ini. Jadi kamu mundur ke belakang begini loh. Agar orang itu menyangka kamu itu mimisan. Paham ya? Gini kan? Ke belakang itu. Ini hilah ya, bukan nipu ya, hilah biar biar orang itu ngira mimisannya. Kalau mimisan kan jalan ke belakang, misalkan darahnya keluar terus. Namanya, nam dha'ya daka ala Ini hidung ini Litawahum annaka arafta. Agar apa? membuat samar bahasanya kamu itu seolah-olah apa? mimisan. Tahu mimisan antum kan? Tahu mimisan enggak antum? Ayo, Pak, mimisan. Wa minat min at-tawriyah al-jaizah. Ini termasuk tawriyah itu diperbolehkan. Wahya tawriyah bil fi'il ini tawriyah yang bentuknya perbuatan. Boleh. Karena misalkan kamu belakang malu. Paham ya? Malu caranya bagaimana ya caranya kok biar biar apa tetap belakang dalam keadaan mereka itu ngiranya lain gitu loh. Ya tutup ini. kan mimisan gitu loh. Jadi enggak ada nah kalau fi'il istilah dia lanjutkan enggak ada. Batalkan udah batal ya batal harus berpaling. Wa idang sarafa fa innahu yaqulu li wahidin minhum kalau dia berpaling keluar dari salatnya maka dia mengatakan bahwa salah satu di antara mereka atim bihim shalah, sempurnakanlah. Nah, barakallahu fikum dengan mereka salatnya. Fa in lam yaf'al falahum an yuqaddimu ahadan. Kalau dia enggak mau ngomong kayak gitu, maka hendaknya dia apa? Maka mereka boleh me mengedepankan salah satu di antara mereka yatim bihi yutim bihi bihi musalah, menyempurnakan salatnya. Kan dia ke belakang. Kalau dia ke belakang, dia ngomong nggak masalah. Tolong sempurnakan salatnya kalau nggak paham dari belakangnya ya. Tapi biasanya kalau orang itu sudah belajar paham, jadi imamnya mundur, imamnya pergi, dia langsung ngapain belakangnya Masuk. Maksudnya kalau nggak paham ngomong nggak masalah itu. Tolong sempurnakan salatnya, itu nggak masalah. Ngomongnya pokoknya secara umum aja nanti ada yang masuk itu loh. Paham ya? Seperti itu nah. Barakallahu fiikum. Fa illam yaf'al falahum an yuqaddimu ahadahum yutimmu bihi shalah fa illam yaf'alu atimmu furada. Kalau ternyata mereka enggak mau semuanya, na'am barakallahu fikum, na'am maka hendaknya mereka menyempurnakan atau nah mereka hendaknya apa? Atammu furada, hendaknya mereka menyempurnakan sendiri-sendiri. Menyempurnakan apa? Sendiri-sendiri. Paham belum? Ewa, itu kalau mereka enggak paham semuanya. Imamnya di belakang, mereka makmum enggak paham semuanya. Nah, diperintahkan suruh imam ada enggak mau semuanya. Suruh menyempurnakan sendiri-sendiri. Sempurnakan sendiri-sendiri. Naam. Fisiam dalam masalah puasa imra'atun saimah tsumma hadat fi asna'id nahar ada seorang wanita nam puasa kemudian di pertengahan eh, di pertengahan di pertengahan siang itu eh, nam batal haid karena paham ya, karena haid fala yajuzu laha an tumdi fi shaum li fasadihi bil haid maka enggak boleh dia berlarut-larut tetap puasa dikarenakan rusaknya puasa tersebut disebabkan karena haid. Belum. Anak mampu kok, masih kuat kok tak puasa aja lah eman-eman tinggal separuh lagi katanya kita katakan jangan haram ya jangan puasa haram kan haid mahum insyaallah ini Yusuf mafhum ayo naman haid haram ya enggak boleh dia lanjut kalau mau dia kuat enggak boleh wa kadzalika kalau anna syakhsan sama ramadan seperti itu pula kalau seandainya ada orang puasa ramadan summa aftara fi asna'in nahar kemudian di pertengahan siang dia berbuka nah barakallahu fikum di pertengahan siang dia berbuka fa innahu yuhram alaihi an yumdi fi shaum ta'abbudan maka diharamkan bagi dia untuk melanjutkan puasanya berlarut-larut di dalam puasa tersebut ta'abbudan eh, barakallahu fikum dalam walaupun dalam keadaan beribadah. Lakinnahu yulzam bil imsak, tapi dia diharuskan untuk menahan ihtiraman zaman karena apa? Eh, memuliakan waktu. Malam yakun fitruhu mubahan. Selama bukanya dia itu apa? enggak dianggap apa? mubah. Kalau dianggap mubah ya buah silakan. Safar dan semisalnya. Fa in kana fitruhu mubahan falahu an ya'kul yashrab fi baqiyati yaumih. Adapun kalau seandainya memang bukannya dia itu diperbolehkan, ya karena mungkin haid atau yang semisalnya atau karena safar atau karena sakit, maka boleh bagi dia makan dan minum ya, pada sisa-sisa harinya yang ada tadi itu. Karajulin ihtaja ila fitr. Seperti orang butuh untuk buka, li inqadi ma'sum. inqadi ma'sum Apa ini maksudnya? Hah? Benar tidak itu Abdul Aziz? Karajulin ihtaja ilal fitr. Eh benar benar benar apa? Benar benar. Nah. Karajulin ihtaja ilal fitr, seperti orang yang butuh untuk apa? Buka. Eh, untuk menyelamatkan orang yang mungkin perlu ditolong. Orang yang maksum itu orang yang terjaga darahnya ya. Jadi perlu ditolong tolong itu tapi dia nggak bisa menolong kecuali harus apa? Harus terbuka. Fa anqadahu akhirnya dia menyelamatkannya walakin lam yatamakan min inqadhihi illa ba'da an syariba. Tapi dia enggak akan bisa menyelamatkan orang tadi itu kecuali minum itu loh. Paham ya? Contohnya apa? Contohnya ada orang mungkin apa barakallahu fikum eh, dia di dalam rumah rumahnya kebakar, terbakar. Kemudian dia enggak mungkin bisa menolong kecuali minum karena mungkin haus di dalam panas itu ya. Minum dulu dia karena untuk menyelamatkan orang dalam tadi itu. Enggak masalah. Enggak masalah ya. Nah, contoh aja itu. Contoh yang sudah kami sebutkan tadi kata beliau, Walakin ulam yatamakkan min inqadhihi illa ba'da an syariba. Tapi enggak memungkinkan bagi dia untuk apa? Untuk menyelamatkannya kecuali setelah minum fakot fasa fasada saumuh dan sungguh eh, sungguh telah batal rusak puasanya. Wala yum wala yumdi fihi ala annahu saum dan tidak boleh berlarut-larut dalamnya dalam keadaan dia dikatakan puasa. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya dia dikatakan puasa enggak sudah. Walahu an yakul baqiyata yaumih dan dia boleh sisa harinya itu untuk apa? Makan. Contohnya gini. Jam satu siang dia mau menolong orang kebakaran di dalam rumahnya. Dia enggak enggak kuat kalau masuk langsung karena panas sekali cuacanya ya. Kalau kebakaran panas, minum dulu dia. Ternyata apa? Setelah diselamatkan masih ada sisa waktu mulai dari jam 2, 3, 4, 5 sampai jam 6. Nah, boleh enggak dia itu berbuka setelah penyelamatan itu? Boleh. Sudah batal, sudah batal puasanya. Kan sudah makan, sudah minum tadi kan? Sudah minum sudah batal. Nah, jadi enggak perlu nahan. Li'annahu lam yantahik hurmat zaman karena dia tidak melanggar apa? Na'am barakallahu fikum, tidak merusak apa? Naam kemuliaan atau kehormatan waktu. Illa ala wajhin ma'dzun lahfih. Kecuali apa? Dikarenakan sisi yang diizinkan tadi itu. Fa fitruhu halal, maka bukannya di halal, bukannya dia di sini halal, wa imsakuhu baqitun nahar khairul lazim. Dan menahan diri untuk apa? untuk tidak makan atau menahan diri untuk tidak nah, makan dan minum sisa hari yang ada tersebut itu tidak harus. Kalaupun dia batal makan nggak masalah karena udah batal di awal itu minum. Nah, nah. Mahfum salah ini ya. Nah, barakallahu fiikum. Insyaallah faham salah ya. Adapun untuk masalah baik pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. rabbil alamin.